Wa huwa hadithun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم Hadis yang ke-26 ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Rasulullah SAW berkait dengan apa yang telah kita bahas tentang sodakoh. Ada sodakoh yang yata'adda naf'uha ila ghairihi, ada sodakoh yang la yata'adda ila ghairihi, bal ila nafsi. Ada sodakoh yang kebaikannya kepada orang lain, ada sodakoh yang kebaikannya pada diri sendiri, dijuluki sodakoh juga. Di sini dirincikan bahwa kullu sulama minan nas di setiap sendi-sendi bagi manusia ada sedekah. Kullu yaumin, setiap hari, setiap terbit matahari ada sedekahnya. Ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Menamaikan antara dua orang termasuk sedekah membantu seseorang atas kendaraannya, mengangkatkan dia ke atas kendaraannya, atau membawakan barangnya ke atasnya, itu juga sedekah. Wal kalimatu tayyibah sedekah, ucapan yang baik juga sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah dan setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid termasuk sedekah. Dan tumyutul ada anil tarik menghilangkan gangguan dari jalan manusia, itu juga sedekah. Rahul Bukhari Muslim. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, hadal hadis kharrajahu min riwayat Hammam ibn Munabbih an Abi Hurairah. Hadis ini dikeluarkan dari riwayat Hammam ibn Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa kharrajahu Al-Bazzar dan dikeluarkan pula oleh Al-Bazzar dari riwayat Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sangat sahih dikeluarkan juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dan juga Al-Bazzar dan lainnya dan juga ketika membahas tentang catatan haji diriwayatkan bahwa Abu Hurairah termasuk yang mencatat haji setelah Rasulullah SAW Kemudian catatannya disalin, dihadur oleh Hammam ibnu Munabih ini yang disebut namanya di sini. Dan tulisan Hammam ibnu Munabih sampai hari ini masih ada. Dan adanya di museumnya orang-orang Barat. Sehingga mereka itu seharusnya sangat yakin dengan keautentikan hadis. Ya. Tapi mereka pura-pura tidak tahu. Dan mereka berkata dengan kalimat bahwa hadis itu dicatat setelah sekian ratus tahun, yaitu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini kalimat syubhat. Karena secara resmi iya. Secara resmi ditulisnya baru saat di mana Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengumumkan siapa yang memiliki hadis, siapa yang menghafal hadis hendaklah dicatat dan dikumpulkan. Maka saat itu disadur secara resmi dengan dengan perintah dari khalifah. Bukan berarti tidak ada yang mencatat di masa Rasulullah SAW hidup, apalagi ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika hidup masih ada para sahabat yang tidak berani mencatat, karena Nabi menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas, la taktubu anni ghairul Quran. Jangan catat dari selain Quran. Maka mereka semua mencatat Quran, tidak ada mencatat hadis. Tetapi ada seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi seperti Abu Syah. Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Ketika Abu Syah menyatakan, aku ingin khutbahmu tadi ya Rasulullah. Kata Nabi, "Uktubu li Abi Syah," tulislah untuk Abu Syah. Berarti khutbah wajah Rasulullah SAW juga tercatat untuk Abu Syah dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Al yang mencatat kemudian ketika dilarang kamu mencatat segala sesuatu dari Rasulullah SAW. Padahal Nabi, padahal dia manusia, kadang berbicara marah, kadang ridho. Anak ini, remaja ini datang pada Nabi ya Rasulullah. Aku mencatat semua ucapanmu, kata mereka begini dan begitu. Faumaha, Faumaha bi asbu'ihi ila fihi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya kemudian berkata tulislah walladzi nafsi bi yadihi ma kharaja minhu illa haq apakah asyara mengisyaratkan ke mulutnya itu maknanya apa yang keluar dari sini kecuali hak tidak keluar kecuali hak tulis semua atau maknanya jangan sampaikan pada orang lain tulislah sehingga yang lain tulis hadis beliau tulis ah, yang lain tulis Quran beliau tulis hadis sehingga tetap hikmahnya terjaga, tidak tercampurnya antara Quran dengan hadis. Apalagi setelah Rasulullah SAW wafat, maka mereka sudah merasa larangan tadi sudah tidak ada, karena Quran sudah lengkap, sudah terpisah. Maka mereka pun mulai mencatat diantaranya Abu Hurairah yang beliau namakan catatannya As-Sahihah, sedangkan Abdullah bin Amr bin Auf menulis judul catatannya dengan As-Sadiqah Qala kembali kepada kita, Qala al-insanu thalatha mi'ah wa sittuna 'azman. Akan jadi ya, saya tadi menerjemahkan sendi itu ragu-ragu. Sebab sulama bukan sendinya, tapi tulang antara sendi ke sendi. Apa namanya? Ruas. Ya. Itu dikatakan bahwa manusia memiliki 163 ruas. Au sitta wa thalatuna sulama. Alaihi fi kulli yaumin sadaqah. Yang semuanya harus setiap harinya ada sadaqah bagi masing-masing ruas yang ada pada seseorang. Berarti disebutkan di sini 163 atau 136 Allah taala a'lam. Qalu hmm? Situna Sitatun wa salatun Tiga puluh kan? Nah Jadi itu salah salah sun. Tiga ratus. Ah, yang awalnya, iya. Ada salah tumi awasitun, betul. 360 betul atau sittatun wa thalathuna sulama. Alaihi fi kulli yawmin sadaqah. Qalu faman lam yajid. Bagaimana kalau seorang tidak mendapatkan? Qala ya'mur bil ma'roof, Menyuruh pada kebaikan. Wa yanha 'anil munkar. Mencegah dari kemunkaran. Kalau faman lam yastati'. Siapa yang tidak mampu? Qala yarfa' alman 'anil tarif, Menyingkirkan tulang dari jalan khawatir menyucuk seseorang Qalu faman lam yastatir. Kalau itu juga tidak mampu, qala fal yu'in dha'ifan. Bantulah orang yang lemah. Qalu faman lam yastati'u dhalik. Kalau dia tidak mampu juga, qala fal yada'an nas min syarrihi. Kalau tidak mampu juga paling tidak dia menahan diri dari kejelekan pada manusia. Paling tidak kamu tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Lalu kharaja muslimun min hadis Aisyah Faman dzakara Allah oh, an Aisyah an Nabi SAW qala khuliqa Adam ala sittina wa thalathmi'ah mafsil bahwa manusia diciptakan dari 360 mafsal sendi. Faman Allah wa hamidallah, siapa yang menyebut Allah, siapa yang memuji Allah, wa Allah dan bertahlil wasabbah Allah dan bertasbih memuji Allah azza wa jal hajran an tariqil muslimin atau azala atau menyingkirkan hajaran batu tersebutkan tulang sekarang batu pokoknya yang mengganggu dari jalan kaum muslimin atau azala syaukah atau menyingkirkan duri atau azala adman atau menyingkirkan tulang atau amara bil ma'rufin atau nahi 'anil munkar atau 'an munkarin apakah menyuruh pada yang ma'ruf atau mencegah dari kemunkaran Ada datil sittina wa salasmi'ah sejumlah 360 tadi amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu maka dia sampai di sore hari dalam keadaan dia sudah terlindungi dari api neraka karena sudah menunaikan hak-hak dari seluruh tubuhnya masing-masing ruas ada sedekahnya وخرج مسلم أيضا من رواية riwayat الأسود Aswad هذا Ada juga yang membacanya ad Dikeluarkan oleh Muslim dari Abu Aswad dari Abi Darrin dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi bagi setiap ruas dari salah seorang kalian ada sedekahnya yang harus dikeluarkan. Fakulu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sadaqah. Wa tahmi tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah sadaqah. Wa tahli tahlilatin setiap ucapan la ilaha illallah sadaqah. Wa takbiratin sadaqah. Setiap ucapan Allahu akbar sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Menyuruh pada yang baik sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar mencegah dari kemunkaran juga sadaqah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani dan mencukupi hal itu dua rakaat huma minat duha akan mencukupinya dua rakaat dari salat duha kalau salat duha dua rakaat berapa takbirnya berapa bacaan Qur'annya berapa ucapan subhan rabbil azim dan subhan ala ila akhirnya itu semuanya mencukupi untuk sedekah 360 ruas. Wa kharaja al-Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Buraidah 'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala fil insani 360 mifsalan. Pada seseorang ada 360 nafsal sendi. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل أو مفصل منه بصدقة hendaklah dia bersedekah untuk setiap sendinya satu sedekah. Qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah? Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk bersedekah 360 tadi?" Qala an-nukha'atu fil masjid tadfinuha wa syai'u tunahhihi 'anil tariq Fa'inam tajid farah atad duha tujzi'uka. kamu lihat ada nuqa'ah lendir yang keluar dari hidung di masjid kemudian kamu kubur itu sudah sedekah syai'un tunahihi sesuatu yang mengganggu di jalan kamu singkirkan dari jalan itu juga sudah sedekah kalau kau tidak dapati dua rakaat duha itu akan mencukupimu Rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud Al-Tahawi dalam Mushkil Al-Athar. Wa fi sahihan dan dalam dua kitab sahih. Dari Nabi Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan ala kulli muslimin sadaqah atas setiap orang muslim ada sadaqah. Qalu fa in lam yajid bagaimana kalau dia tidak dapati? Qala fa ya'mal biyadihi hendaklah dia beramal dengan tangannya. Fayanfa' nafsahu wa yatasaddaq akan bermanfaat buat dirinya dan dia bersedekah. Qalu fa in lam yastati' kalau dia tidak mampu, aw lam yaf'al kalau dia tidak bisa melakukan, qala yu'inu dal hajah al malhuf. Membantu orang yang membutuhkan. Al malhuf yang sangat menginginkan pertolongan. Lahafan kalau fa in lam yaf'al kalau dia tidak bisa melakukannya, qala falyamur bil khair. Dia menyuruh pada kebaikan. Ya, akhi. Enggak ke masjid, pergi ke masjid. Ya, akhi. Mestinya kamu seperti ini. Bukankah Allah menyatakan itu sudah cukup sedekah? Au qala bil ma'ruf, menyuruh pada yang ma'ruf. Qalu fa in lam yaf'al, kalau juga dia tidak melakukannya, kalau falyumsik anishar, Kalau nggak bisa berbuat baik apapun, paling tidak engkau jangan berbuat jelek pada manusia. Falyumsik anishar, Tahan diri dari kejelekan. Fa innahu lahu sadaqah. Maka itu pun sadaqah buat dirinya. Rawi Bukhari Muslim. Wa kharaj Ibn Hibban fi sahihih dari hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala kulli simin min ibni Adam sedekah bagi setiap tulang yang ada pada anak Adam ada sedekahnya kulla yaw, setiap harinya faqala rajulun minal qaum berkata seseorang dari kaum wa man yutiqu hada siapa yang akan mampu ya Rasulullah setiap hari harus sedekah karena mereka biasanya memahami Sadaqah itu mengeluarkan sesuatu harta yang dia berikan pada fakir al masakin. Setiap hari harus sadaqah. Siapa yang mampu? Qala amr bil ma'ruf sadaqah. Wa nahi anil munkar sadaqah. Wal hamlu 'ala dhaif sadaqah. Menyuruh pada yang baik sadaqah, melarang dari yang munkar sadaqah, memikul beban orang yang lemah juga sadaqah. Wa kullu khatwatin yaqtuha ahadukum ila shalah dan setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid untuk salat itu juga sedekah. Rajahu Al-Bazzar. Wa bi riwayah ala kulli misamin min al-insani sadaqah. Nah, tadi minsam. Sekarang misam. Min al-insani sadaqah Kulla yaumin أو صلاة فقال رجل هذا من أشد ما أتيتنا به ini adalah perkara yang dahsyat yang kau bawakan untuk kami ya Rasulullah. Faqala inna amran bil ma'ruf wa nahyan anil munkar salah sedekah. Sesungguhnya menyuruh pada yang baik, menjaga dari yang munkar, salat itu juga sedekah. Wa hamluka 'ala dha'ifi salah dan engkau memikul beban orang yang lemah itu juga salah. Wa inha'uka al-qadar anit tariq salah. Engkau singkirkan gangguan dari jalan juga salah. Wa kullu khatwatin taqtuha ila salati salah. Dan engkau langkahkan setiap langkah untuk salat itu juga salah. Au bi riwayah Al-Bazzar imatatul ada anit tariq sadaqah menghilangkan gangguan dari jalan juga sadaqah atau disebutkan salah. Wa qala ba'dhum yuridul misam kullu 'udwin. Tadi kan ada yang mensam, ada yang misam. Kalau misam itu adalah kullu 'udwin, setiap anggota badan ada sedekahnya. Ala hiddah min minal wasam diambil dari kata al-wasam yang artinya dinamai atau disebut. Ini tangan, ini jari, ini ruas, ini kepala, itu semua yang bernama dari tubuhmu itu ada sedekahnya. Wa huwa alama. Al-wasam adalah tanda atau nama. Alamat. إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله karena tidaklah dari satu tulang pun tidak pula ada satu urat pun, tidak ada satu otot pun, kecuali padanya ada asharu sunnillah, Ada tanda-tanda ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ala al-abdi syukru Maka seorang hamba hendaklah bersyukur ala dzalika lillahi walhamdulillah Hendaklah dia bersyukur kepada Allah atas yang demikian dan memujinya ala khalqihi atas ciptaan-ciptaannya sawiyan sahihan dalam keadaan baik dalam keadaan sempurna kita diberi mata sempurna diberi telinga sempurna diberi tangan sempurna diberi kaki sempurna diberi semua anggota badan urat-urat sendi-sendi semuanya sempurna maka syukurilah dengan sedekah Wahada huwal muradu Inilah yang dimaksud dengan ucapannya alaihi salatu kulli yaumin atasnya harus ada salatnya setiap hari. Kalau kita salat, tangan bergerak, kaki bergerak, kepala bergerak, mulut berucap, lidah berbicara, hati juga berdoa ila akhir. Semuanya salat. Lianna salat tahtawi ala alhamdi wa syukri wa tana. Disebut salat karena salat itu terkandung di dalamnya alhamd, pujian, wa syukur, rasa syukur, wassalam sanjungan وخرج الطبراني Tabrani min wajhin akhar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma rafa al hadis nabi dimarfukan hadisnya kepada Nabi SAW qal ala kulli sulama atas setiap ruas tulang atau ala kulli udwin atau atas setiap anggota badan dari Bani Adam fi kulli yaumin di setiap harinya harus dikeluarkan sedekahnya. Wa yujzi'u min raf'at ad duha dan mencukupi semua itu dengan ad duha. Dengan dua rakaat duha. Wa yurwa min hadis Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ala kulli nafsin fi kulli yawmin sadaqah bagi setiap jiwa di setiap harinya ada sedekah Qila fa in kana la yajidu syai'a. Bagaimana kalau dia tidak punya apapun untuk disedekahkan? Qala alaysa basiran syahman fasihan sahih? Bukankah dia dalam keadaan basira bisa melihat syahman gemuk sahih sehat fasih lancar berbicara? Apa maknanya? Maknanya bisa bersedekah karena dia basir memiliki pandangan, memiliki ilmu, bisa menasihati orang dengan ilmunya. Syahman, kuat, gemuk, bisa mengangkatkan barang orang lain. Fasih, bisa berbicara, bisa menasehati seseorang. Sahih, sehat. Qala bala. Ketika ditanya, bukankah dia basiran, syahman, sahihan, fasiha? Kata mereka, bala, tentu. Qala yu'ti min qalilihi wa kajiri. Berikan. Apa yang kamu punya tadi, kesehatan, pandangan, kelancaran berbicara, semuanya, kekuatannya, kamu pakai, sedikit ataupun banyak. Wa inna basaraka lil manqusi basaruhu sadaqah. Pandanganmu untuk yang lemah pandangannya sedekah. Ada orang tua begini-begini ngelihat tulisan sampai diangkat kacamatanya. Tanya, Pak, baca itu ya. Iya apa deh itu bacanya? Bacakan, sedekah. Itu ini ini ini. Bapak mau kemana? Saya mau cari oh bukan yang ini yang sana. Ini loket lain. Itu sedekah. Basaruka pandanganmu lil manqusi basaruhu untuk yang kurang pandangannya sedekah. Wa inna lilman kusi manqusi sam'uhu sedekah. Demikian pula sebaliknya. Atau demikian pula masalah pendengaran orang yang pendengarannya sehat terhadap yang pendengarannya kurang juga sedekah. Tadi pengumuman apa ya? Gak jelas dia dengar. Kamu terangkan, kamu pendengarannya bagus. Nanti diumumkan begini-begini Pak. Nah. وذكر وقد ذكرنا في شرح الحديث الماضي demikian para ulama <clears throat> dalam menjelaskan sebuah hadis supaya tergambar apa yang terkandung dalam hadis dibawakan hadis-hadis yang semakna dengan itu dari mulai yang paling sahih sampai yang dibawanya sampai yang dibawanya sampai asar akwal sahabat maka ketika kita baca sekian riwayat tergambar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tentang kullu sulama atau ala kulli sulama setiap anggota atau setiap ruas-ruas tulang ada sodakahnya Waqad dzakarna waqad dzakarna fi syarh al-hadis al-madi. Kita sudah sebut dalam penjelasan hadis yang lalu. Hadis Abi Darrin alladhi kharrajahu Ibnu Hibban fi sahihih. Hadis Abi Dar yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha sadaqah." tidaklah dari jiwa seorang hamba kecuali atasnya ada sedekah. Fi kulli yaumin tala'at fi syams. Setiap hari, setiap terbit matahari. Qila ya Rasulullah, wa min aina lana sadaqah? Mereka berkata, ya Rasulullah, dari mana kami bisa bersedekah tiap hari? sedekah biha. Qala inna abwabal khair lakasirah. Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan sangat banyak. At-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir, والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك maka dirincikan oleh Nabi bukankah pintu-pintu kebaikan itu banyak bertasbih subhanallah bertahmid alhamdulillah bertakbir Allahu akbar bertahlil la ilaha illallah menyuruh pada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar menyingkirkan gangguan dari jalan memperdengarkan orang yang tidak dengar wa tuhdil a'ma menuntun orang yang buta wa tadulul mustadal ala hajatihi menunjukkan kepada orang yang meminta petunjuk atas hajat-hajatnya wa tas'a bi saqaik kamu berusaha dengan kuatnya dua kakimu, dua betismu. Membantu orang yang lahafan, yang membutuhkan bantuan, al-mustaghith, yang membutuhkan pertolongan. Wa tahmil bi atau kamu bawa dengan kekuatan lenganmu. Ma'al dha'if, orang-orang yang lemah. Sini Pak, saya bawakan. Fahada kulluhu sadaqah. Itu semua sadaqah darimu ala nafsik untuk dirimu. Masya Allah. Orang mukmin, orang yang saleh akan menjadi orang yang paling baik. Akan menjadi orang yang perangainya paling baik, sosialnya paling baik. Tidak harus kemudian jadi sosialis. Nah. Karena mereka merasa yang paling hebat dalam mementingkan masyarakat dan orang lain adalah sosialis terkesan yang namanya ahlu sunnah salafiyun adalah orang-orang yang egois, pentingkan diri sendiri, kelompoknya sendiri, ila akhirnya. Padahal tidak demikian. alaihi wasallam ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqah, maka ucapan Nabi setiap sulama dari manusia atasnya ada sadaqah, dikatakan oleh Abu Ubaid rahimahullah. Al-sulama adalah fil asl azmun adalah tulangnya. Jadi kalau mefal sendinya, kalau sulam itu tulangnya. Azmun yakunu fi firsinil ba'ir. Qala faka'anna ma'na al-hadith ala kulli 'azmin min 'azm min 'idham ibn Adam sadaqah. Asalnya adalah tulang yang ada pada firsinil ba'ir. Saya nggak tahu apa firsin. Tapi kemudian dipakai untuk seluruh tulang yang ada pada tubuh dikatakan ruas tulang. Maka seakan-akan maknanya adalah kulli azmin min idham ibni Adam. Setiap ruas tulang yang ada pada anak Adam ada sedekahnya. Yusiru Abu Ubaid ila anna sulama ismun li ba'd al-'idham. Abu Ubaid mengisyaratkan bahwa kalimat sulama itu sungguhnya tulang dari sebagian tulang dijuluki dengan sulama. Tapi kemudian dipakai meluas untuk seluruh tulang. Ba'dul idham sigar yaitu tulang-tulang yang kecil-kecil atau ruas-ruas. Alati fil ibil yang ada pada unta. Tsumma 'abbara biha 'anil idham fil jumlah. Kemudian diungkapkan dengan kalimat sulama untuk seluruh tulang-tulang secara umum binisbah ilal adami untuk manusia ataupun selain manusia. Dikatakan sulama. Pemana hadis yang maka makna hadis menurut Abu Ubaid rahimahullah ala kulli azmin min izam ibni Adam sadaqah. Berarti maknanya mana hadis setiap tulang belulang yang ada pada anak Adam semuanya harus ada sedekahnya. Sedekah buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, buat yang ini, semua. Nah. Wa qala ghayruhu. Adapun selain beliau berkata As-Sulama azmun fitur tarfil yadi wal rijli. Tulang di ujung tangan dan di ujung kaki. Yang tadi diterjemahkan ruas ruas-ruas jari. Ya. Itu dijuluki sulama. Wa kana bidalik dan dijuluki dengan itu karena dari kata kunyah. anjami jami'i jasad dijuluki dengan nama sulama walaupun asalnya adalah ruas-ruas yang ada di jari kaki dan jari tangan tetapi dipakai meluas karena bidalik dikinayahkan atau dikunyahkan dengan itu semua tulang-tulang yang ada pada tubuh. Wasulama jam'un. Wakilah wa mufrad. Sulama dikatakan jamak. Wakilah huwa mufrad. Ada yang berkata itu mufrad. Nah. Wa qad ulama at-tibb atau dia mufrad lafadznya jamak maknanya yaitu ismu jam'in wa kadzakara ulama tibbi para ulama tib para ahli-ahli kedokteran berkata menyebutkan anna jami' idhamil badan bahwa seluruh tulang belulang yang ada pada tubuh mi'atani wa thamaniya wa arba'una 'azman ada 200 48. Betul. Siwa As-Samsamaniyah. Siwa As-Samsamaniyat. Wa ba'dhum yaqulu sebagian mereka berkata hiya 300 wa 60 'azman, 360 tulang. Yadhar min minha lil hissi mi'atani. Tampak bagi orang yang bisa meraba His itu dengan perabaan. Yang bisa dilihat mi'atani wa khamsatu wa situna abman. 265. Wal baqiyah sisanya kecil. La tadhar, tidak tampak, nggak bisa diraba. Yang dijuluki dengan samsamaniyah. Di antaranya tulang ekor. Maka bisa kelihatan satu jepekan Bukan itu. Dia kecil sekali bahkan tidak tampak dalam pandangan mata. Yang dikatakan manusia disusun oleh Allah SWT dari tulang tersebut dan ketika hancur tidak hancur tulang tersebut dan nanti akan dibangkitkan dan tulang tersebut juga. Berarti mereka para ulama yang mana tulang tersebut. Kalau dikatakan samaniyah ini yang kecil yang tidak bisa teraba. Wahadhil ahadis hadha al qaul membenarkan ucapan ini la'alla sulama abbara biha an hadhihi al-'idham as-sighar dan bisa jadi kalimat sulama itu mengisyaratkan pada tulang yang kecil-kecil tadi tentunya kalau yang kecil saja ada sedekahnya apalagi yang besar artinya tulang-tulang yang kecil-kecil dalam tubuh manusia ada sedekahnya Tentu maknanya semua tulang-tulang yang ada pada manusia, termasuk yang kecil-kecil sekalipun, termasuk samsamaniyah, juga ada sedekahnya. Wahadil ahadith tasduq hadha. Kama annaha fil asl ismun li asghar ma fil ba'ir min al Karena memang asal katanya diambil dari tulang yang terkecil dari tulangnya unta. Wa riwayatul Bazzar li hadith Abi Hurairah yashhad li hadha. Demikian pula riwayat Bazar dari hadis Abu Hurairah menunjukkan hal demikian. Haitsu qala fiha di mana dalam hadis tersebut disebutkan au sittatun wa thalathuna sulama atau sittatun wa thalathuna sulama. Wa qad kharraja wa qad kharrajahu ghairul Bazzar wa qala fihi inna fil ibn Adam 600 wasittina azman bahwa dalam pada anak Adam ada 660 tulang. Wahadhi riwayat walau tapi riwayat riwayat yang salah. Wa hadits Aisyah wa Buraidah disebutkan salah sami'ah wa sittina mirsalan. Itu yang sahih. 360 sendi. 360 sendi berarti 360 tulang. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Masa nggak bisa? Hah? Sambungan sini, sambungan sini satu, sambungan berikutnya satu lagi, Kurang lebih. sambungan lagi. kurang lebih. وبمعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسلامتها من أعظم نعم الله Berarti makna hadis ini kata Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tersusunnya tulang belulang yang ada pada diri kita dari tulang yang sulamatuha yang terkecil-kecilnya sampai terbesarnya itu sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Fayahtaju kullu 'azmin minha ila sadaqah. Maka setiap tulang belulang, setiap sendi, setiap yang ada pada diri kita harus ada syukurnya, harus ada sedekah. Yatasaddaq ibnu Adam anhu, yang seorang anak Adam hendaklah bersedekah untuk mensyukuri nikmat tersebut. Setiap tulang liyakuna dzalika syukron li hadhihi nikmah agar menjadi syukur terhadap nikmat tersebut. Kalau Allah Azza wa Jalla Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uh, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan engkau terlalaikan dari Rabbmu yang karim? Alladhi khalaqaka fasawwaka yang menciptakan engkau dan menyempurnakan engkau. Fa'adalaka dan menyeimbangkan engkau. Fi ayyi suratin ma dalam bentuk apa sekehendaknya Allah susun kamu. Ini disuruh agar manusia jangan lalai. Maghrraka. Rabbikal karim. Mengapa engkau melupakan melalaikan Allah yang menciptakan kamu, yang menyusun kamu dari tulang belulang yang menjadikan kamu sempurna, yang menjadikan kamu sehat, kuat, yang membentuk kamu dengan bentuk yang sangat bagus. Wakala azza wa jal, dan juga Allah berfirman dalam ayat lain, Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Katakan, dialah yang membentuk kamu dan yang menjadikan kamu menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan hati sedikit sekali kalian yang mau bersyukur kata Allah. Atau ayat lainnya dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Kata Allah, dialah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Dan Allah yang menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian mau bersyukur. Wa qala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanahu wa shafatain. Bukankah kami kata Allah yang menjadikan untuknya dua mata dan lidah dan dua bibir? Kami yang menjadikannya. Tentunya yang disebut ini sebagiannya. Maknanya adalah seluruhnya. Bukankah kami menciptakan kalian sempurna dengan kedua matanya, dua bibirnya, kedua telinganya, dengan seluruh ruas-ruasnya, tulang belulangnya, kullu zulama. La'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Maka setiap hari harus kita mengeluarkan sadaqah untuk mensyukuri 360 tulang belulang yang ada pada diri kita. Kalau Mujahid, hadhihi ni'amun min Allahi mutabahirah yuqarriruka biha kaima tashkur. Kata Mujahid, ini kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan, ditunjukkan, ditetapkan untukmu bagaimana kamu bersyukur. Untuk dilihat bagaimana kamu bersyukur. Adapun pemberian di luar tubuh itu ziyadatu khairin, ziyadatu nikmatin, tambahan kenikmatan lain. Pada diri kita saja sudah banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat? belum diberi rezeki, diberi kemudahan, diberi buah-buahan, diberi segala macam kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dipergilirkan siang dan malam, diturunkan hujan ila akhir. Wa qara'a al-Fudail lailatan wa qara'a al-Fudail lailatan hadhihi al-ayah. Suatu malam Fudail seperti Ibnu Iyad rahimahullah membaca ayat ini alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain Qala fabaka maka menangislah beliau Fasuila an bukai ditanya tentang tangisannya mengapa kau menangis Faqala hal bittu lailatan syakiran lillahi an ja'ala laka 'ainaini tubsir bihima Apakah engkau bermalam dalam keadaan syukur pada Allah karena engkau diberi oleh Allah dua mata yang kau bisa melihat dengan keduanya? Hal bitta lailatan syakiran lillah. Apakah pernah engkau bermalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dia menjadikan untuk lisanan bisa berbicara tantiqu bihi wa ja'ala yu'addid min hadhihi ad-darb. Mulailah dia menghitung satu persatu. Apakah engkau tidak bersyukur suatu malam karena Allah menjadikan untukmu telinga, untukmu tangan ila akhir. Wara Ibn Abi Dunya diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya rahimahullah dengan sanadnya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Qala Inna rajulan busita lahu minad dunya. Sesungguhnya ada seseorang yang diluaskan untuknya dunia. Fantaza'a ma fi yadihi. فجعل يحمد الله عز وجل ويثني عليه حتى لم يكن له فراش إلا إلى بوري apa بوري الحصير المنسود kecuali tikar saja. Orang diluaskan dunianya kaya raya. Tiba-tiba dicabut kenikmatan hartanya tadi hilang. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Azza wa Jalla, menyanjungnya, sampai dia tidak memiliki hamparan kecuali tikar saja yang dianyam. Mensuj, yakni dianyam. Masih tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yusni alaih. Wa busita lil akhar min dunya sedangkan orang yang lain diluaskan baginya dunia. Faqala li sahibil buri, maka dikatakan kepada orang yang memiliki tikar tadi, ara'aitaka anta ala ma tahmadullah azza wa jalla? Tidakkah kau melihat pada dirimu yang kau memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang kau punya? Qala ahmadullah ala ma law utitu bihi ma utiya al-khalqu lam u'tihim iyyahu. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma law utitu apa yang kalau aku diberi, apa yang diberi kepada makhluk-makhluk lam u'tihim iyyahu yang mereka juga tidak akan diberi sepertinya. Qala wa madza? Kalaupun mereka, aku tidak diberi apa yang diberikan pada mereka, tapi aku diberi sesuatu yang mereka tidak dapat. Apa itu? Qala ara'aita basaraka. Kamu tidak lihat matamu? Ara'aita lisanak? Ara'aita yadaik? Ara'aita rijlaik? Bukankah ini juga kenikmatan? Tidakkah kau melihat bagaimana tanganmu, eh, matamu, lidahmu, tanganmu, ila akhirnya. Ini mirip dengan yang dikisahkan seseorang musibah juga hilang hartanya seluruhnya. Datang kepada seorang syekh mengadukan aku begini aku pernah musibah ila akhir. Ditanya bagaimana kalau engkau buta? Maukah engkau menembus dengan seluruh hartamu untuk bisa melihat kembali? Dia katakan, aku akan tembus untuk bisa melihat kembali dengan harta. Bagaimana kalau tinggal tuli? Apakah engkau akan menembus dengan hartamu supaya bisa mendengar kembali? Aku akan tembus dengan seberapa pun. Bukan bukankah? Sampai itu satu persatu. Setelah itu, saya tadi berkata berarti pada dirimu ada sekian harta yang kamu hilang tadi. Yang tadi bilang itu, pada dirimu ada banyak. Kamu tadi bilang, mata saja kamu akan melek kembali kalau menebus hartamu seluruhnya. Kamu akan lakukan, saya akan lakukan kata dia. Karena sangat berharganya mata. Berarti pada matamu ada harta yang hilang tadi itu. Lebih. Pada telingamu ada, bahkan lebih. Pada tanganmu, pada semua diurutkan oleh beliau. Ini diajarkan untuk mensyukuri nikmat yang ada pada dirinya. Wa bi isnadihi an Abi Darda annahu kana yaqul as-sihhatu ghina jasad dengan yang disebut kepada Abu Darda bahwasanya kesehatan itu adalah kekayaan tubuh. Kalau dia sehat, kaya raya. Dia kaya raya. Wa an Yunus. Oh, ini sudah ada di sini. Yang saya ceritakan tadi. Wa an Yunus ibn Ubaid, anna rajulan syaka ilaihi di halih. Diriwayatkan dari Yunus ibn Ubaid rahimahullah, seseorang datang mengadu mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang kekurangan serba hak, hilang harta, hilang seluruhnya. Faqala lahu Yunus, "Ayasurruka anna laka bi basarika hadha alladhi tubsiru bihi 100,000 dirham?" Bagaimana pendapatmu? Mata yang kamu bisa melihat dengannya itu. Bagaimana kalau dibeli atau diganti dengan seratus dirham, seratus ribu dirham? Hmm? ditebus 100 ribu dirham kalau rajul lah nggak mau 100 ribu dirham nggak mau nggak mau kalau fa di kami lebih dirham berarti di tanganmu ada 100 ribu dirham itu uang emas berapa miliar itu faqala kemudian dikatakan lagi la kalau fabirijleika bagaimana kalau dengan dua kakimu diganti dengan 100 ribu dirham tidak, aku tidak mau. Kalau pada fadzakarahu Allah disebutkan satu persatu. Mau ditukar dengan seratus ribu dirham? Maukah telingamu ditukar seratus ribu dirham Mila akhirnya? Fakala Yunus, ara indaka mi'at ulu Berarti aku melihat pada dirimu ada ratusan ribu dirham. Pada dirimu ada miliaran harta. Wa anta tashkul hajah, sedangkan engkau masih mengeluh. Padahal pada dirimu ada kekayaan yang sekian banyaknya. Wa an Wahab ibn Munabbih diriwayatkan pula dari Wahab ibn Munabbih qala maktubun fi hikmati Ali Dawud. Ditulis dalam hikmah Ali Dawud. Al-afiyatu al-mulkul khafi. Al-afiyah, kesehatan, keselamatan diri. Itu adalah kerajaan yang tak terlihat. Jadi kamu itu raja. Yang kaya raya, memiliki kerajaan pada badan pun yang sehat semuanya. Betapa orang yang sakit ingin melihat tidak bisa matanya melihat dengan baik. Ingin mendengar tidak bisa telinganya mendengar dengan baik. Ingin bergerak tidak bisa badannya bergerak dengan baik. Untuk mengangkat tangannya dia tidak mampu karena sudah kena stroke. Berarti dia dalam keadaan berkurang. Tetapi ketika dia sehat, kamu itu kaya raya dan kamu itu raja yang bisa memerintahkan di bawah kerajaanmu seluruhnya. Kamu bisa melihat, bisa mendengar, bisa menggerakkan tangannya, bisa mengambil, bisa meletakkan, bisa bersalaman, mulutnya bisa menasehati, bisa berbicara, bisa beramar ma'ruf, bisa menahi munkar, kakinya bisa mengajak badanmu ke masjid. Ila akhirnya. Masya Allah. Wa'an Bakr al-Muzani Qala ya ibn Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allah 'alaik, faghammid 'ainaika. Wa fi ba'd al-athar kam min ni'matin lillahi fi 'irqin sakinin. Dari Bakar al-Muzani, dia berkata, "Wahai anak Adam, kalau engkau ingin mengetahui kadar apa yang Allah berikan padamu dari kenikmatan-kenikmatan, pejamkan matamu. Pejamkan kedua matamu. Wa fi ba'd al-athar di dalam beberapa asar-asar disebutkan kemudian kam min ni'matin lillah berapa banyak nikmatan milik Allah atau dari Allah dalam uratmu yang tenang, yang diam. Kamu jam apa yang ada pada dirimu dari kenikmatan Allah. Tentunya sangat banyak. Kalau dia lebih jauh berpikir, kullu sulama ni'mah. Setiap sulama adalah ni'mah. Misalnya, tangan nikmat. Tapi kalau lebih dirinci lagi, kamu tangan dalam keadaan nggak ada ruas-ruasnya. Nggak nikmat, susah. Tapi ruas-ruas ini, kamu bisa memegangnya dengan mudah, bisa menggerakkannya. Itu nikmat. Berarti bukan hanya tangan, dan ruas-ruasnya. dan jari-jarinya dan apa yang ada di dalamnya dan urat-uratnya dan aliran darahnya ila akhir. Hadhihi kulluha ni'matun. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa fi sahih al-Bukhari an an ibn abbas عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعمتان مغبون فيهما nas as-sihhatu wal والفقر Hadis dalam riwayat Bukhari dari Ibn Abbas dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan dua nikmat yang banyak manusia terlalaikan. Yaitu sehat wal farah kesehatan dan kesempatan. <clears throat> Fahadhih ni'am mimma yus'alul insanu an syukriha al qiyamah. Kenikmatan-kenikmatan inilah yang nanti manusia akan ditanya tentang syukurnya apa yang kau lakukan dengan kenikmatan tersebut? Apa syukur yang kamu lakukan sebagai syukuran lillah? Wa yutalab bihi kama qala ta'ala dan akan dituntut untuk syukur. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Alhamdulillah telah malaikat kalian bermegah-megahan atas zurtumul maqabir sampai kau masuk dalam yang kubur. Sampai Allah katakan di akhirnya tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ketika itu nanti kalian akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Wa kharaj at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban min hadits Abi Hurairah dikeluarkan oleh Tirmidzi dan ابن Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yus'alul abdi yawmal qiyamah minan na'im. Awal pertama ditanya seorang hamba tentangnya pada hari kiamat dari kenikmatan-kenikmatan. Fayaqulu lahu akan dikatakan kepadanya, Alam nusah laka jismak Wa minal ma'il barid bukankah kami menjadikan kau sehat? Menjadikan badanmu sehat? Bukankah kami telah mencukupi untukmu air yang dingin sehingga engkau tidak kehausan? Ila akhirnya. Dan juga termasuk hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika didatangi oleh seseorang ya Abu Hurairah sampaikan kepadaku apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Maka dia berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW di rumah ini dengan telingaku ini. Kemudian dia tidak bisa melanjutkan karena beratnya hadis yang akan disampaikan. Terdengar suara syahid. Syahid itu suara napasnya. Kemudian mengucapkan lagi diulangi lagi. Aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini dengan telingaku ini. Berhenti lagi. Terus menarik nafas lagi. Diulangi lagi, aku dengar. Bahwa awalumatus arbihimun nar talaka. Bahwa pertama dinyalakan api neraka itu atas tiga orang. Dan sebutkan satu persatu. Yang pertama qare pembaca Quran. Dikatakan bukankah engkau diberi kenikmatan demikian-demikian apa yang kau lakukan? Dia jawab, aku mengajarkan Quran, aku begini, aku begitu. Kadang engkau berdusta. Engkau membaca Quran hanya ingin disebut sebagai kahre Dan engkau sudah dijadikan dan sudah dikenal sebagai kahre Seret dia ke dalam api neraka. Maka diseret kakinya dengan kepalanya di bawah dan dilempar ke dalam api neraka. Yang kedua orang kaya. Bukankah aku telah menjadikan kau kaya raya? apa yang kau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadamu. Orang itu menjawab, aku bersadaqah, aku membagikan harta kepada fakir dan masakin. Kata Allah, kagabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu hanya karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan. wakil Waqad dan sudah dikatakan. Fasuhiba ala wajhi binar Maka diseret dengan kepalanya di bawah, ke dalam neraka. Yang ketiga, mujahid fisabilillah. Berjihad, berjihad fisabilillah Ditanya apa yang engkau lakukan dengan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kamu dengan badan kuat sehat. Aku berjihad fisabilillah. Kata Nabi, ah, kata Allah Taala, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut pemberani. Waqad qil dan engkau sudah disebut pemberani di dunia. Fasuhiba bihi ala wajhihi finnar. Faulqiya finnar. Atau oh, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awwalu ma tus'ar bihi awwalu man tus'ar bihi an-nar. Awal pertama api dinyalakan atau tiga orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته